Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiy ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Yang lama sudah kita meliburkan daripada pelajaran kita yang sangat dan penuh dengan pada faedah barakallahu fikum dari kitab Al-Mandumah Al-Baikuniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baikuni rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan naam dan sekaligus menyelesaikan kitab yang na'am barakallahu fikum pada asalnya pendek ringkas namun faedahnya sangat luar biasa dan juga banyak sekali terutama dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih dan penjelasan yang beliau sampaikan secara ringkas kemudian juga mudah dipahami. Sekarang kita akan masuki pembahasan masalah yang berikutnya yaitu hadis dikenal dengan hadis mudabbaj. Qala al-Imam Al-Baikuni rahmatullah alaih wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih. Naam. Dan setiap hadis yang setiap seorang perawi itu mengambil dari saudaranya atau temannya sendiri. Nah, barakallahu fikum baik dari satu syekh kemudian apa? Nah, barakallahu fikum atau dia saling mengambil satu sama yang lainnya. Nah, maka itu dinamakan dengan mudabbat. Hadisnya dinamakan dengan mudabbat. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya nanti kita akan perhat kita akan lihat nanti. Nah, barakallahu fikum sama-sama dia mengambil bersamaan dari satu syekh atau na barakallahu fikum hafizakumullah antara si fulan dengan si fulan yang berteman tersebut itu sama-sama dari sisi umurnya. Paham ya? Mengambil dari yang sama-sama umurnya, itu juga bisa nanti. Atau mengambil na barakallahu fikum hadis dari dari nama temannya sendiri. Paham ya? Itu juga bisa. Kita lihat nanti kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadha huwa al-qism as-sabi' wal 20 min aqsam al-hadits al madhkura fi hadha an nathmi wa huwa al-mudabbat." Ini pembagian hadis yang ke 27 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan di dalam pantun atau puisi ini yaitu al-mudabbaj. Hadis yang dikenal dengan apa? Al-mudabbaj. Wa arrafahu biqaulihi, beliau mendefinisikan dengan ucapannya wa ma rawa ila akhirih. Naam, wa ma rawa kullu qarinin, setiap teman atau setiap qarin itu dia meriwayatkan hadis dari saudaranya. Saudaranya maksudnya sama-sama mungkin seumur atau na barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, atau dalam artian ketika mengambil sama-sama dalam tahun yang sama Nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wal qarin, apa itu qarin? Kalau qarin ya globalnya makna qarin aslinya adalah sahabat atau teman aslinya. Paham ya? Wal qarin huwa al-musahib liman rawa anhu. Nah, barakallahu fikum. Qarin itu adalah al-musahib itu orang yang menemani atau bersahabat. Naam kepada orang yang dia meriwayatkan darinya. Dalam artian seseorang itu meriwayatkan dari saudaranya atau dari sahabatnya, dari temannya. Paham ya? Biasanya kan kalau seorang perawi itu meriwayatkan hadis dari orang lain yang dia nggak mengenalnya aslinya. Cuman guru biasa guru gitu aja. Paham ya? Enggak bukan teman, bukan sahabat dekat. Nah, ini kalau ini meriwayatkan tapi saling saling meriwayatkan dari sahabatnya atau temannya. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Al-muwafiq lahu fisin. Nah, tapi sama-sama dari dari sisi satu umur. Dalam artian seumuran seumuran. Au fil akhdhi an syekh atau sama-sama atau mencocoki dari apa? Dari sisi nah pengambilan hadis dari satu syekh. Nah, jadi sama-sama mengambil dari satu syekh. Nah, itu juga masuk dalam pembagian atau makna daripada mudabbat. Kita lihat sini, fa idza dengan contoh apabila dikatakan fulanun qarinun li fulan. Fulan itu qarin, teman untuk si fulan atau sahabat untuk si fulan. Nam ai musyarikun lah. Ya enggak? Maksudnya sama-sama bersama-samaan dengan si fulan. Maksudnya bersamaan dalam masalah apa itu loh? Ima fisin, ya kan? Ima sama-sama dari si umur, umurnya sama. Yang si fulan juga muda, juga muda. Yang ini umur 20, juga umur 20, sama-sama berarti kan? Naam. Au fil akhbi an syekh alladhi rawaya anhu. Atau sama-sama di dalam mengambil hadis dari seorang syekh yang dia mengeriwayatkan darinya. Sama-sama. Si A dengan si B sama-sama mengambil mengambil apa? Mengambil hadis dari satu satu syekh. Itu masuk dalam pendapat juga. Nah, atau sama-sama umurnya. Si A dengan si B atau si A mengambil ilmu dari si B, mengambil hadis dari si B yang umurnya sama misalkan. Paham ya? Itu juga masuk. Kita lihat sini, misal contohnya ayyakuna li syekh mutaqariban masalan fi sanatin wahidah wa masyballah gitu ya kan yaitu contohnya kata beliau hendaknya hadirnya keduanya, itu si A dan si B misalkan, enam hadir kepada syekh, mengambil hadis dari syekh, mutakoriban, berdekatan waktunya, seperti kata beliau, dan wahidah, sama-sama dalam satu tahun, atau tahun yang sama itu. Paham ya? Misalkan ya, si A mengambil hadis dari gurunya pada tahun Nah barakallahu fikum misalkan tahun enam Eh, eh, tahun barakallahu fikum kalau pakai na'am barakallahu fikum kalau misalkan na'am tahun sekarang misalkan kemudian si B juga ngambil hadis dari Syekh itu tahun juga yang sama itu paham maksudnya ya nah barakallahu fikum misalkan tahun 4 si A mengambil ilmu dari Syekh itu tahun 4 kemudian si B juga tahun yang keempat paham satu tahun maksudnya nah dalam artian cara pengambilannya sama-sama dalam setahun itu Wa ma asbah atau yang semisalnya. Paham belum ini? Jadi hadirnya si A dengan si B itu sama-sama dalam 6 tahun, tahun yang sama itu. 6. Fal akron idha rawa ahaduhum 'anil akhar, maka akron nah barakallahu fikum persahabatan atau pertemanan apabila rawa ahaduhum 'anil akhar, salah seorang di antara mereka meriwayatkan dari yang lainnya, fa inna dhalika yusamma 'indal muhadithin riwayat al-aqran. Paham ya? Maka yang seperti itu dikenal menurut ahli hadis, periwayatan tersebut dinamakan dengan riwayatul Akron. Riwayat dari apa? Nah, dari satu sahabat dari sahabat yang lainnya. Teman dari teman yang lainnya. Paham ya? Dalam artian apa? Sama-sama pengambilannya dari satu syekh, mungkin di tahun yang sama atau bulan yang sama atau sama-sama umurnya. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Walihada oleh karena ini tajidu fi kutubir rijal engkau akan mendapati nah di dalam kitab-kitab rijal kitab rijal maksudnya kitab masalah rijal hadis kritikan atau dalam bentuk dalam artian sifulan nah misalkan siqah atau masalah jarh wa ta'dil dan semisalnya annahum yaqulun bahwasanya mereka mengatakan wa riwayatuhu an fulan min riwayatil akran sering kita jumpai seperti itu riwayatnya sifulan itu dari sifulan itu termasuk nah bentuk atau termasuk Nah, jenis riwayatul akron. Maksudnya apa maksudnya? Ai. Maksudnya kata beliau, ai. Maknanya adalah istaraka ma'ahu fisin. Maksudnya adalah si fulan dengan si fulan itu sama-sama dari siapa apa umur. Paham ya? Nah, si A mengambil hadis dari si B dalam keadaan apa? Umurnya sama. Paham ya? Dalam umur yang sama. Au fil akhdhi an syekh atau sama-sama dalam mengambil hadis dari satu seorang syekh. Sama-sama dalam tahun yang sama ngambil bareng gitu istilahnya. Nah, fa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fa huwa mudabbaj. Ya kan? Maka apabila masing-masing keduanya atau masing-masing di antara keduanya si A dengan si B itu saling meriwayatkan, ini namanya apa? Mudabbaj. Paham belum ini? Ada gambaran soalnya. ya. Jadi antara si A dengan si B itu saling meriwayatkan. Si A mengambil hadis dari si B, si B juga mengambil hadis dari si A, paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mungkin Eh, diambil dari satu guru atau mungkin sama-sama dari sesuatu umurnya, umurnya sama-sama, itu mas maksudnya adalah mudabbat. Paham ya? Itu dikenal dalam ilmu hadis namanya mudabbat. Mahfum salah ya? Nah, globalnya saya paham. Contohnya, sama falan sebagai contoh, ana rawaitu an qarini hadis innamal a'malu binniyat. Perhatikan ini. Contohnya, aku meriwayatkan dari qarin temanku hadis innamal a'malu binniyat. Dari siapa yang meriwayatkan tadi? Dari temannya. Aku meriwayatkan hadis dari temanku, innamal a'malu binniyat. Wa huwa rawa anni dan dia temanku tadi itu meriwayatkan dariku hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Paham ya? Fa hadza yakunu mudabbajan. Yang seperti ini apa? Dinamakan mudabbat karena karena saling meriwayatkan. Si A mengambil hadis dari si B. Si B juga mengambil hadis dari nah barakallahu fikum dari si A, saling meriwayatkan seperti itu. Itu namanya mudabbaj. Ada gambarannya? Nah. Au yarwi anni nafsal hadis atau dia meriwayatkan dariku hadis yang sama, innamal amalu binniyat. Nah, cuman alladhi na'am rawiyat una allati rawaituhu ana maksudnya au yarwi anni nafsal hadis alladhi rawaituhu ana atau dia meriwayatkan dariku hadis yang aku juga meriwayatkannya. Jadi hadis yang dia riwayatkan dariku sama dengan hadis yang aku meriwayatkannya. Paham belum? Eh, lafaznya sama itu. Wa akunu ana qad rawaituhu anhu min tariqin. Nah, menjadilah aku telah meriwayatkan hadis itu dari dia dari satu jalan, satu jalur atau jalan, wa huwa rawahu anni min turuqin akhar dan dia meriwayatkan dariku dari jalur yang lain. Fa hadza yusamma aidan mudabbajan. Ini juga dinamakan dengan mudabbat. Paham belum sekarang? Misalkan si A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si A, paham ya? Hadis yang sama, cuman beda jalur. Karena terkadang satu hadis itu memiliki jalur-jalur beda-beda kan? Jalurnya misalkan hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Beda jalurnya tapi sama-sama ujung-ujungnya apa? Misalkan hadis innamal amal biniat. Yang satunya juga hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Ujung-ujungnya sama hadisnya, misalkan. Nah, itu namanya mudabbat. Insyaallah paham ya? Jadi saling meriwayatkan antara salah satu di antara dua orang tadi dua rawi tadi. Naam. Kemudian kita lihat kata beliau, "Wa ma wajhu kaunihi mudabbajan?" Dan apa sisi keadaan hadis tersebut dinamakan mudabbaj? Naam. Dari mana dan kenapa dinamakan mudabbaj itu? Sisi mana itu loh? Paham ya? Maksudnya wa ma wajhu kaunihi mudabbajan dan apa sisi keadaan hadis itu dinamakan mudabbaj? Qalu mereka mengatakan innahu ma'khudun min dibajatil wajh. Karena sesungguhnya itu diambil dari kata dibaj. Dibaj itu kalau terjemahan globalnya adalah sutra. Paham ya? Sutra. Nah, kain sutra. Jadi maksudnya apa maksudnya? Innahu ma'khudun min dibajatil wajh ay janibul wajh. Diambil dari apa? Dari satu wajah. Maksudnya apa? Maksudnya itu dari nama eh, dari sisi wajah. Maksudnya maksudnya bagaimana? Maksudnya Kata beliau, "Li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi liyuhaddithuhu fayalfitu ilaihi sahibuhu liyuhaddithuhu." Artinya, au liyuhaddithahu. Artinya masing-masing teman tadi itu, perhatikan ya, masing-masing teman atau sahabat tadi menoleh kepada temannya, sahabatnya untuk menyampaikan hadis kepadanya. Akhirnya temannya ini juga memalingkan pandangannya, wajahnya kepada temannya itu juga untuk menyampaikan hadis kepadanya. Berarti apa? Berarti kan maknanya mudabat karena dibaj dibajatul wajah. Saling-saling menghadapkan wajahnya gitu loh untuk menyampaikan hadis. Paham belum? Ya seperti itu. Insyaallah ada gambarannya globalnya seperti itu. Fayakunu qad qabalahu bidibajati wajhi. Maka menjadilah nah barakallahu fikum eh, seorang tersebut berhadapan dengan menghadapkan wajahnya. Wa bitab' Nah, dan secara pasti fa in hadzal istiqaq istilahiyun pecahan seperti ini, pecahan dari kata diba, dibatul wajah dan semisalnya, ini sekedar istilah saja. Sekedar apa? Istilah saja. Wa illa dan jika tidak demikian lakulna, nisanya kita katakan inna kulla haditsin bainasnaini yattajihu fihi ahaduhuma ilal akhar fa innahu yusamma mudabbajan. Perhatikan. Jika tidak demikian maka kita katakan sesungguhnya setiap hadis ya yang sumbernya di antara dua orang yang saling memalingkan wajahnya atau saling menghadapkan wajahnya salah satu di antara yang lainnya, maka itu dinamakan mudabbaj. Paham belum? Si A ketika mengambil hadis dari si B kan saling apa? menghadapkan wajahnya. Paham ya? Si B juga ketika mengambil hadis dari si A menghadapkan wajahnya. Itu namanya mudabbaj. Itu globalnya seperti itu. Lakin ulama al-mustalah khassuh akan tapi para ulama mustalah, mustalah hadis mereka mengkhususkan mudabbaj apa? wala musyahata fil istilah. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan dalam dalam masalah perbedaan istilah. Intinya perbedaan istilah maksudnya istilahnya berikut walaupun beda-beda tapi intinya sama itu loh, mudabbat. Wa riwayatul mudabbat huwa nah, kata beliau disimpulkan sini dan riwayat mudabbat itu adalah an yarwiya kullu qarinin an qarini. Yaitu setiap teman dia meriwayatkan dari temannya. Paham sampai situ? Jadi meriwayatkan dari temannya. Imma hadisan wahidan, imma satu hadis, au aksar min hadisin atau lebih daripada satu hadis. Paham ya? Eh, paham salah ya? Jadi teman ini meriwayatkan dari temannya imma satu hadis atau lebih. Nah, imma satu hadis atau lebih. Wal farqu bainahuma annal mudabbaja yuhaddisu na'am kulna min eh, yuhaddisu kulna minhuma 'anil akhar. Dan perbedaan antara keduanya barakallahu fikum bahwasanya mudabbaj nah barakallahu fikum itu adalah apa? Adalah seorang perawi nam menceritakan atau menyampaikan hadis salah satu di antara keduanya dari yang lainnya. Maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum? Maksudnya intinya saling tukaran, saling meriwayatkan lah. Yang paling mudahnya saling meriwayatkan. Jadi si A dengan si B itu saling meriwayatkan hadis walaupun beda jalurnya. Tapi ujung-ujungnya satu hadis atau hadisnya juga berbeda. Seperti itu. Amal akron, adapun akron, riwayatul akron, fa ahaduhuma yuhaddits 'anil akhar faqat biduni an yuhaddits anhu sahibuhu. Adapun riwayat akron itu maka salah satu di antara keduanya yuhaddits 'anil akhar, saling menyampaikan hadis dari yang lainnya saja biduni an yuhaddits anhu sahibu tanpa temannya itu enam tanpa temannya tersebut menyampaikan hadis darinya. Maksudnya riwayatul akron ini maksudnya sama-sama teman tapi temannya itu membawa hadis dari guru yang lain itu ya. Cuman disampaikan pada temannya. Bukan dia ngambil dari temannya. Allah, Maksudnya itu kalau yang bahas tadi kan sama-sama mengambil. Paham ya? Si A mengambil dari si B. Si B mengambil dari si A. Paham ya? Namanya mudabas. Paham ya? Nah, tapi kalau akron ini, nah barakallahu fikum si A menyampaikan hadis kepada si B. Paham ya? Nah, dari hadis yang diambil dari guru yang lain. Paham iya. ya? Si B juga menyampaikan dari, kepada si A tapi dari hadis yang diambil dari yang lain. Paham ya? Tidak saling mengambil tapi cuma menyampaikan. Tapi kalau yang mudah tadi kan sama-sama mengambil. Si A ngambil dari si B, si B dari si A. Apa dong? Paham ya? Nah, Allah Ustaz. Ya bedanya sedikit sekali. Yang jelas itu namanya apa? Namanya mudabat sama akron. Kalau mudabat tadi, nah barakallahu fikum memang masing-masing teman itu meriwayatkan dari temannya gitu loh. Nah, itu bas. Ima satu hadis atau lebih. Tapi kalau akron ini, nah masing-masing di antara kedua orang tersebut itu menyampaikan hadis dari yang lain. Tapi saling menyampaikan tapi dari yang lain, bukan dari keduanya. Paham? Bedanya paham belum? Kalau yang pertama tadi, masing-masing teman itu nah meriwayatkan apa? Hadis dari temannya, dari sama-sama temannya itu. Aku meriwayatkan hadis dari kamu, kamu dari aku dalam debat namanya. Paham ya? Tapi kalau yang akron ini barakallahu fikum masing-masing atau dua orang tersebut masing-masing mau menyampaikan hadis dari orang lain. Dari orang lain. Cuma menyampaikan tak kepada si A itu loh. Si A juga menyampaikan hadis dari orang lain kepada si B. Bukan si A ngambil dari si B, bukan si B ngambil dari A, itu bukan. <laughs> Paham bedanya insyaallah ya? Bedanya memang lembut sekali bedanya. Nah, barakallahu fikum wa itu berkaitan masalah mudabas dan juga akron. Nah, insyaallah mudah dipahami dan juga dimengerti secara globalnya. Bedanya lembut sekali. Kalau mudabas itu paham ya saling meriwayatkan dari hati dia sendiri. Si A ngambil dari si B, si B dari si A, bukan dari orang lain gitu loh. Tapi kalau akron dari orang lain, cuman saling apa? Saling nah, menyampaikan hadis dari orang lain itu kepada si A, si A kepada si B. Tapi dari ngambilnya dari orang lain. Paham ya? Allah musta'an. Iya semacam mutakaroh itulah. Nah, mutakaroh. Tapi kalau yang mudabat itu memang si A mengaslinya nggak tahu. Karena mau ngambil hadis tapi dari si B. Si B juga ngambil hadis dari si A. Ngambil tapi ya. Tapi kalau yang akronis, seakan-akan yang mudzakarah tadi itu. Paham ya? Mutakaroh itu kan dia mengingat ngingat sesuatu yang dengar dari gurunya. Bukan ngambil dari si A kan? Paham belum? Ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih al-Imam al Baikuni rahmatullahi alaih Muttafikun lafdan wa khattan muttafiq Wadidduhu fima fi muftarik. Sekarang berkaitan masalah muttafiq dan muftarik. Hadis dikatakan muttafiq kenapa? Dan muftarik kenapa? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al usaymin rahmatullahi alaih. Hadani al qisman samin. Hadani huma al al thamin wal 20 min aqsam hadis al-madhkurah fi hadzal nadam. Dua perkara ini termasuk pembagian yang ke-28 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. bahwa al-muttafiq wal muftarik. Muttafiq itu nanti lafaznya sama, kalau muftarik itu nanti beda lafaznya maknanya sama. Kita lihat nanti atau tulisannya kita lihat. huma fil haqiqah yang mana kedua-duanya itu pada hakikatnya kismun wahid. Satu saja pembagiannya. Paham ya? Cuman khilafan lima yadhhar min kalam mu'alif. Nah, barakallahu fikum berseberangan atau berbeda dengan eh, terhadap apa yang nampak dari ucapan mu'alif rahimahullah taala janganlah ja'alahuma kisnain. Seakan-akan mu'alif perhatikan eh, siapa itu? Al-Imam al baikuni. seakan-akan menjadikan dua pembagian kan? mutafik sendiri, muftarik sendiri. Pada asalnya kata Syekh Muhammad Musalim Saimin rahmatullahi alaih, pada hakikatnya dua-duanya itu satu pembagian. Paham belum? Tapi mu'alif seakan-akan apa? Menjadikan dua itu menjadi dua pembagian. Paham belum? Wa hadzal qismu taala birruwat. Pembagian ini berkaitan masalah ruat para perawi hadis. Wahua, yaitu Ma'idha wajadna ismaini muttafiqaini lafdan wa khattan. Yaitu hadis yang apabila kita menjumpai dua nama orang yang sama-sama lafadnya dan juga tulisannya ejakannya sama, kemudian juga lafadznya juga sama. Paham ya? Nah, lakinnahuma muftariqani dzatan, tapi beda orang. Muhammad bin Saleh Haddatsana Muhammad bin Saleh, qala haddatsana Muhammad bin Saleh misalkan. Sama-sama Muhammad bin Saleh. Sama lafadznya, tulisannya tapi orangnya beda gitu loh. Nah, itu bagaimana? Nanti kita lihat. Lakinnahuma muftariqani dzatan. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Yang namanya nama itu kan banyak yang sama kan, tapi orangnya beda apa sama? Beda-beda. Kita lihat sini. Ai anal isma wahid wal musamma isnani fa aktsar. Nama kata beliau, maksudnya bagaimana? Maksudnya ai nama itu cuma satu saja namanya, cuman yang dinamai itu lebih daripada satu atau lebih. Paham ya? Yang dinamai itu dua atau lebih. Sama-sama namanya Saleh. tapi kan beda. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa hadzal ilmu nahtaju ilaihi li'alla yaqaul istibah. Dan ilmu seperti ini memahami masalah muftarik dan muttafik ini na'am kita butuh mengetahuinya. Kenapa? Agar kita atau agar seorang tidak terjatuh dalam istibah kesamaran. Tersamarkan ini yang masih maksud yang mana? Karena mungkin bisa jadi Muhammad bin Saleh ini dhaif, yang satunya Muhammad bin Saleh fiqh misalkan. Sama-sama namanya Muhammad. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Famathalan sebagai contoh, kalimatu Abbasin. Nama atau kata Abbas lang, ucapan Abbas. Ismun lirajulin makbulin riwayah. Perhatikan ini. Ismun lirajulin makbulin riwayah. Nama untuk seorang perawi yang diterima riwayatnya. Namanya siapa tadi? Abbas. Wa ismun, tapi dia ternyata Abbas itu juga nama li rajulin nama untuk orang lain ghairi na barakallahu fikum ghairi maqbulir riwayah nama orang lain yang tidak diterima riwayatnya sama-sama namanya Abbas ada gambaran ayo na'am fa hadha yusamma al muttafiq wal muftariq muttafiq maksudnya sama-sama lafaz dan juga tulisannya muftariq maksudnya beda zatnya mahum nah barakallahu fikum kalau terjemahan bebasnya nah barakallahu fikum hafizakumullah na'am Istilahnya apa? Kalau sinonim itu kan beda lafadznya, tapi maknanya sama. Nah ini lafadznya juga sama, tulisannya juga sama, tapi beda maknanya. Hampir mirip itu. Apa istilahnya? Kalau antonim perlawan nah, lawan kata. Kalau sinonim persamaan kata. Paham ya? Eh, paham. Nah, kalau ini apa? Awal pernah disebutkan apa? Akronim ya. Akronim itu lafadznya memang sama, persis, cuma maknanya beda itu Seperti bisa. Bisa itu adalah bisa racun ular itu juga bisa. Bisa mengerjakan juga bisa. Paham ya? Sama-sama bisa itu kan? Itu contohnya gitu. Nah, itu sekedar gambaran aja ya. Tapi kalau ini yang lain yang jelas ini gambar mudahnya pokoknya namanya sama, orangnya beda itu aja itu. Paham ya? Itu kan perlu diketahui. Faidah idza ra'aina masalan annal hafidz yaqul, perhatikan ini, apabila kita melihat sebagai contoh bahwasanya al hafid nah, kalau diitulahkan al hafid sini siapa berarti? al hafid Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih karena Al-Imam Ibnu Rajab juga al hafid Tapi seringnya kalau beliau sebutkan. yang al hafid Ibnu Rajab. Qala al hafid Ibn Rajab rahmatullah alaih. Tapi kalau kawal al hafid secara mutlak itu biasanya apa kembali ke nam al-Imam al hafid Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaih, Ahmad bin Ali. Naam. Yakul. Ya, misalkan al hafid berkata, "Haddatsani Abbas bahwa ahadu syuyukhi." Telah menceritakan kepadaku Abbas, yang mana Abbas itu adalah salah satu di antara guru-guru beliau. Wa dalam keadaan dia sikoh terpercaya. Tumayakul. yaqul, maraton ukhra kemudian di tempat yang lain beliau mengatakan haddatsani Abbas telah menceritakan kepada Abbas bahwa aidan min syuyukhi eh, Abbas yang ini juga termasuk guru-guru beliau walakinahu laysa bithiqah tapi yang ini yang kedua ini bukan thiqah tidak terpercaya paham ya yang pertama Abbas yang pertama thiqah Abbas yang kedua tidak thiqah summa ya'ti hadzal hadis kemudian datanglah tiba-tiba datanglah hadis ini paham ya hadis ini datang wala nadri ayyal abbasaini kita nggak tahu Abbas yang mana ini yang dimaksud ini. Haddatsana Abbas, Abbas yang mana? Abbas yang sikoh atau yang dhaif? Paham ya? Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita nggak tahu Abbas yang mana nih. Fayabqal hadis indana mashkukan fi sihhati. Akhirnya hadisnya masih saja di sisi kita apa? Mashkukan, diragukan tentang kesohihannya. Karena Abbas yang mana ini? Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum Abbas yang mana ini? Nah, seperti itu. Muhammad yang mana ini? Muhammad Ibn Lahiyah atau yang mana itu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa yusamma 'inda ahli fan bil muttafiq wal muftariq. Nah, nah, seperti ini hadis yang seperti ini masih diragukan kesohihannya. sebabnya karena perawinya tidak jelas tadi. Sama-sama Abbas. namun Abbas yang mana yang sikor atau yang do'if tadi menurut ahlul fan maksudnya menurut ahlu bidang studi ini maksudnya fan fan studi Musalah ini dikenal dengan mutafik dan muftarik sama-sama lafad dan juga penulisannya tapi beda zatnya Mahfum? nah kita lihat sini wa tasmiyati dohirun, dan sisi penamaannya dohir sekali nampak sekali sisi penamaan kenapa dinamakan mutafik itu nampak sekali penamaannya Wahwa al al-ittifaqu bihasbil lafdi wal khatti. Yaitu sama-sama dari sisi apa lafaz dan tulisannya, sama enggak? Sama Abbasun, sama. Wal iftiraq bihasbil musanna Adapun perbedaannya dari sisi apa? Dari sisi yang dinamai fidadatnya, Mahum? Naam. Wal ilmu bihadza amrun daruriyun. Dan mengilmui masalah seperti ini adalah perkara yang darurat kata beliau, perkara darurat terutama dalam masalah ilmu hadis. Nah, Biar nanti nggak keliru gitu loh. Kita merojihkan ternyata mensahihkan ternyata Abbas yang diinginkan yang lemah. Akhirnya nggak benar kan? Karena syarat daripada hadis itu dikatakan sahih barakallahu fikum itu kan syaratnya apa? Naam ayyakuna al-hadis muttasilan. Harus bersambung syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayyakuna rawi mausufan mausufan bil adl. At-tam bil adl at-tam dengan apa? Nama bil adl, disifati dengan adl. Adl itu mustaqim sirah, yang jalan hidupnya itu lurus. Nah, barakallahu dalam artian dia berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan eh, dosa-dosa besar dan juga tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Kan itu. Kemudian ayyakuna mausufan bitamid dhabt atau bidhabt tam dengan kekuatan hafalan yang sempurna. Eh, dhabt ini ada dua ya. Dhabtul kitabah sama dhabtu as-sadr. Kuat penulisannya itu enggak berubah-ubah, kemudian juga hafalannya kuat. Kemudian ayakuna, naam ayakuna hadis hadits khalian minasyudzud. Naam. Hendaknya hadis itu bersih dan kosong daripada keganjilan. Kemudian ayakuna hadis nam na barakallahu fikum khalian na barakallahu fikum minal illah. Illah qadhihah maksudnya. Ya, hendaknya hadis tersebut kosong dari penyakit yang bisa mencoreng atau bisa merusak hadis tersebut. Nah, itu syarat-syaratnya sudah kita lewati pada awal-awal pembahasan. Nah, kita selesaikan sini kata beliau, liannahu idza ikhtalafa fi tawthiq, sara al-hadits mahallul tawaqquf." Sara al-haditsu mahallut tawaqquf. Dikarenakan kedua-duanya apabila berselisih dalam masalah tausik apa tausik Yaitu menghukumi dia thiqah terpercaya atau tidak, itu menjadilah hadis itu tempat untuk tawakuf, terhenti. Wah, kita nggak bisa menghukum ini. Kenapa? Cari dulu siapa Abbas ini. Amin. Ya? Haddatsana Saleh, qala haddatsana soleh di tempat yang lain soleh itu ada yang doaif pada yang sikoh misalkan. Nah, ketika kita menjumpai seperti itu kan ini ihtimal, soleh yang mana? Paham ya? Yang sikoh atau yang doaif itu kan berarti hadis itu belum bisa kita hukumi secara langsung. Nah, hadis tersebut hadis tersebut belum bisa kita hukum secara langsung. Hatta yatabayyana namin hada hingga nampak dari orang ini. Maksudnya nampak siapa yang dimaksud ini. fa'inkana in kana kullun Tapi ternyata kalau masing-masing kedua-duanya sikoh enggak ada iskal. Naam. Waqat la naam, waqat laqa naam kullun huma al-muhaddits. Naam dan sungguh masing-masing di antara keduanya bertemu atau istilah disambut, eh, disambut ya, disambut oleh para atau disambut oleh ahli hadis, fa innahu la yadur. Maka sungguhnya seperti ini apa? Tidak membahayakan. Ahli hadis sudah tahu, menyambut dan juga memberikan rekomendasi. Naam Saleh bin Muhammad contohnya eh, Saleh bin Muhammad misalkan ya. Eh, Saleh bin Muhammad Al-Baghdadi, thiqah misalkan. Misalkan contoh aja ya. Bin Saleh bin Muhammad Al-Basri, thiqah misalkan. Nah, sama-sama thiqah namanya Saleh bin Muhammad. Cuman perbedaannya penisbahan. Terkadang seperti itu diketahui. Nah. Li'anna al-haditsa sayabqa sahihan. Dikarenakan hadis tetap sahih. Karena apa? Karena kedua-duanya walaupun namanya sama tapi dua-duanya thiqah itu loh. Yang jadi permasalahan itu dua-duanya sama-sama namanya tapi beda zatnya. Kemudian yang satunya thiqah, satunya dhaif itu permasalahannya. Kalau sebutin qala hadatsana soleh, soleh yang mana ini? Yang siqah atau yang dhaif? Kan enggak tahu. Tapi kecuali kalau kedua-duanya, soleh bin Muhammad yang ini juga disiqahkan, soleh bin Muhammad yang ini juga disiqahkan, itu enggak iskal. Karena walaupun enggak disebutkan pun orang bisa menghukum itu berarti hadisnya sahih karena siqah perawinya. Kita lihat sini. Fal muttafiq wal muftariq yata'allaqu birruwati la bil mutun. Maka muttafiq dan muftariq sama-sama lafad dan juga tulisannya serta berbeda datnya ini berkaitan masalah apa? Perawi. Yang dibahas masalah perawi hadisnya. Nah, bukan masalah matanya, Matan hadisnya enggak dibahas ya. Wa idza kana yata'allaqu birruwat fa innahu yungdar idza kana hadzal muttafiq wal muftarik kullun Maka apabila berkaitan dengan para perawi maka hendaknya dilihat kembali. Apabila yang beda Nah, ya, apabila yang sama-sama namanya tapi beda orangnya ini bisa jadi apa masing-masing keduanya kok, Paham ya? Nah, fa innahu la yadur. Kalau seperti itu enggak bahaya. Enggak membahayakan hadis karena dua-duanya kok, walaupun namanya sama. Wa idza kana ahaduhuma siqatan wal akhar dha'ifan, namun apabila salah satu di antara keduanya itu siqah, yang satunya dha'if atau lemah, fa innahu hina idzin mahallu tawaqquf. Mahallu tawaqquf. Maka nah barakallahu fi sesungguhnya hadis tersebut pada waktu itu pula lah tempat untuk tawakuf. Tawakuf maksudnya tidak bisa menghukumi. Mau dikatakan dhaif nanti jangan-jangan salahnya yang thiqah. Mau dihukumi sahih, jangan-jangan nanti salahnya ini yang apa? Yang dhaif. Kan itu. Wala yuhkam bi sihhatil hadis dan tidak bisa dihukumi tentang kesahihan hadis tersebut wala nam da'fihi tidak boleh juga atau tidak bisa juga menghukumi dengan kata'ifannya hatta yatabayyana al iftirak wal iktifak hingga sampai nampak jelas gamblang